bersama dengan Kat Tukat Studio dengan bangga mempersembahkan Ayo, buktikan tadi. Kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Ah, lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung. Pelangi di atas gelagah wangi. Pelangi Gelagah Wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Bu Puspita Sari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas gelagah wangi, serial Sandiwara Radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit kita perhati jalan ke Pelangi di atas gelagah wangi, naskah karya S. Ijab, teknik dan montase, Kipot, Jus, dan Indra Mahendra, dengan sutradara Hari Yoko Dalam episode kedua ini dengan judul Menemukan Jati Diri. Tubuh laki-laki asing yang baru dikenalnya itu menghilang di balik pohon-pohon perdu. Woro kembang sore mendesah sambil meletakkan kepalanya di batang pohon. Sesekali rasa nyeri masih menyengat di dada kirinya dan kaki sebelah kanan agak ngilu jika digerak-gerakan. Woro kembang sore menatap jauh ke depan, sementara angin perbukitan yang sejuk membelai rambutnya. Woro kembang sore terlelap sebentar. Dia terbangun dan melihat laki-laki asing itu duduk di atas sebongkah batu. Sekarang Woro kembang sore baru dapat melihat lebih jelas. Ternyata laki-laki itu cukup tampan dan usianya kira-kira belum mencapai tiga puluhan tahun. dia duduk di situ? Mungkin sudah sejak tadi dia selesai mencari ramuan dedaunan. Tapi rupanya dia tidak mau mengganggu tidurku. Ah, kalau begini, aku jadi ingat Kakang Janardana. Tingginya hampir sama, tubuhnya juga kekar. Wajahnya, hmm, tak kalah tampan dan dekapan lengan-lengannya <laughs> jauh lebih perkasa. Umurnya juga jauh lebih muda. Ah, tapi ingat kembang sore, sama seperti hanya Janardana, laki-laki seperti itu membahayakan. Hati-hati kamu, jangan sampai tergelincir untuk kedua kalinya. sore tengah memperbaiki letak punggungnya ketika laki-laki itu menoleh padanya. Dia tersenyum, kemudian berdiri perlahan-lahan menghampirinya. sudah bangun? Ah, sudah, Tuan. Aku lihat tadi kau tidur nyenyak sekali. Uh, ya, angin semilir. Rasanya nyaman. Ah, hmm. Aku jadi ngantuk. Tapi, kenapa Tuan tidak membangunkan aku saja? <laughs> aku tahu. Kau butuh istirahat. Uh. Karena itu, aku tunggu sampai kau bangun sendiri. Uh. Lihat, aku sudah membuat ramuan daun-daunan. Apakah masih ada yang terasa sakit di bagian-bagian tubuhmu? Hmm, masih Tuan. Hmm. Dada sebelah kiri uh, ini hmm. masih terasa nyeri sekali. Hmm. Dan uh, betis kanan ini, aduh, rasanya ngilu sekali Tuan. Baik, coba kau selonjorkan kaki kananmu. Uh, biar aku urut. Ah, hmm? Tidak usah Tuan, oh. nanti juga sembuh kembali. <laughs> kau tidak perlu malu padaku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Kalau dibiarkan, lama sembuhnya. Kalau aku urut, mungkin besok kau sudah bisa jalan lagi. Oh. Ayo, jangan takut. Uh, ya. ya, aku hanya sekedar ingin membantumu. Ah, hmm? baik, Tuhan. Tapi, uh, apakah tidak sakit? Tidak, <laughs> ya, uh, tidak tambah sakit ah, maksudku? Uh, memang sedikit sakit kalau diurut. Tapi akan cepat sembuh. Itu yang penting. Iya, baik, Tuhan. Tapi, uh, jangan terlalu keras ngurutnya, Tuhan. <laughs> iya, iya. Moro kembang sore menjulurkan kaki kanannya. Kedua matanya terpejam. Saat berikutnya, terasa jari-jari tangan yang kuat dan hangat mulai meraba-raba betisnya. Dan laki-laki itu mulai mengurut. Sambil mengurut, dia bertanya tentang segala macam hal mengenai dirinya. tinggal di mana dan mau pergi ke mana? Aku tinggal di Padepokan Antapura, Tuan. Hmm. Aku mau pergi... Ah, aku... Hmm? <laughs> Sebenarnya, aku ingin mencari ibuku, Tuan. Ibumu? Iya. Jadi kau tinggal di Antapura tidak bersama orang tuamu, begitu? Tidak, Tuan. Aku tinggal bersama kakak angkatku. Hmm. Lalu ibumu tinggal di mana? Uh, entahlah. Sejak kecil, aku tidak pernah bertemu beliau. Konon kabarnya, ibu tinggal di desa Japan. Bersama ayahmu? Oh, tidak, Tuan. Loh? Ayah kandungku sudah meninggal sejak aku masih kecil. Lalu, ibuku menikah lagi dengan seorang saudagar kaya dari Japan. Hmm. Sebelumnya, aku dititipkan pada kakak angkatku. Ah, uh, Japan. Uh, iya, Tuan. Iya, aku tahu tempat itu kurang lebih jaraknya 30 pal dari kota Raja Majapahit. Siapa nama ibumu? Uh, menurut cerita yang dituturkan Kakang Janardana, mm -hmm. saudara angkatku itu, ibuku bernama Retna Dewati. Mm. Konon kabarnya, dia menikah dengan pria keturunan Arab, namanya Umar Makdum Sarpin, Tuhan. Mm -hmm. Ya, Ibuku juga lalu memeluk agama Islam dan berganti nama dengan Mutmainah. Ya, ah, entah benar, entah tidak, tapi begitulah kisah yang aku dengar, Tuan. Ya, baiklah. Mudah-mudahan kau bisa menemukan ibumu. Tentu sangat mengembirakan bisa berkumpul lagi dengan ibu kandungmu. Ya, hmm? itulah yang aku harapkan, Tuan. Tapi entahlah, Aku sudah tidak ingat lagi seperti apa wajah ibuku itu. Ah, pasti ibumu seorang wanita yang cantik. Eh, Bagaimana Tuhan bisa memastikan? <laughs> Karena anak gadisnya juga cantik. Ah, Tuhan, <laughs> jangan mengejek ah. ah sudahlah, aku hmm. tidak mau lagi bicara tentang keluargaku. Nah, sekarang bagaimana rasanya? Pergelangan kakimu agak terkilir. Uratnya ada yang bergeser. Tapi tadi sudah aku luruskan kembali. Apakah masih sakit? Iya, masih Tuhan. Sedikit. Tapi sudah tidak kaku seperti tadi. Hmm. Sudah agak lemas. Besok kau akan bisa melanjutkan perjalanan. Ah, uh, tapi coba ini. Uh, ah, borehkan ramuan daun-daunan ini di bagian dadamu yang terasa nyeri. Hmm? Ah, terima kasih Tuhan. Tuhan sangat baik padaku. Aku tidak tahu apa jadinya kalau Tuhan tidak menolong, pasti aku masih tergeletak pingsan di pinggir jalan. Baiklah, kembang sore. Aku mau pergi sebentar. Kau jangan kemana-mana ya. Uh, Tuhan mau pergi kemana? Apa kau tidak merasa lapar? Hmm? Aku akan mencari makanan. Nanti malam kita bisa istirahat di sini, di tempat terbuka. Ya, mudah-mudahan tidak turun hujan. Lalu besok kita lihat perkembangan lukamu. Kalau sudah merasa enak, kau boleh melanjutkan perjalanan mencari ibumu. bergegas meninggalkan Woro Kembang Sore yang mulai memboreh dada kirinya dengan ramuan daun-daunan. Sambil memboreh, tak henti-hentinya gadis itu mengagumi sang penolong. ada Tuhan yang baik hati itu. Kalau tidak, ah entahlah. Aku tidak tahu bagaimana nasibku. Aku berhutang budi padanya. Mudah-mudahan Dewata Agung memberiku kesempatan membalas budi baiknya. harus menggunakannya dengan baik. Aku tidak mau menyinggung perasaan Tuhan yang sudah mau bersusah payah menggendongku dari pinggir jalan ke tempat ini. Hmm. Tapi sekarang dada kiriku terasa hangat sekali dan nyerinya sedikit hilang. Rupanya Tuhan itu pintar membuat ramuan daun-daunan. Ah, masih sisa sedikit biar nanti malam kuulang lagi. Hmm, bagaimana dengan rencana besok ya? Kata Tuhan itu tadi, kalau besok lukaku sembuh, aku harus meneruskan perjalanan mencari ibuku sendiri. Berarti kami akan berpisah lagi. Wah, kapan ketemunya lagi? Ah, jangan kemang sore. Jangan biarkan pikiranmu ngelantur ke sana kemari. Tidak baik untuk kesehatanmu. kembali menyandarkan kepalanya di batang pohon. Luka dalam di dada kirinya terasa lebih baik. Hari pun perlahan-lahan menjadi gelap. Ah, malam mulai larut. Kemana dia mencari makanan? Kok belum kembali juga ya? Wah, tidak kembali lagi. Eh, aduh, banyak sekali nyamuknya. Eh, aduh, katanya bukan main. Ah, masa bodoh ah. Semua laki-laki memang begitu kelakuannya. Tidak ada yang benar. Ah, bohong, pendusta. Biar saja dia tidak kembali lagi. Aku sudah berani meninggalkan Antapura sendirian. Ya? Dan aku harus berani menghadapi segala rintangan juga sendirian. Oh, itu... Itu dia sudah datang. Ah, rupanya dugaanku keliru. Dia bukan pembohong, bukan pendusta. Dia datang menenteng keranjang bambu. Ah, pasti isinya makanan. Nah, kembang sore. Hmm? Sekarang kita akan makan sama-sama. Kau menunggu cukup lama ya? <laughs> Aku kira... Aku kira Tuhan tidak akan kembali kemari. <laughs> Bagaimana bisa aku tidak kembali? Aku kan sudah berjanji. Coba, lihat ini. Aku membawa makanan. Hmm? Lumayan untuk santap malam. Sisanya bisa kita makan lagi untuk sarapan besok pagi. Ayo, ambil saja. Makan yang banyak. Supaya badanmu kuat dan lukamu cepat sembuh. Ah, iya, Tuhan. Terima kasih. Uh, di mana Tuhan memperoleh makanan sebanyak ini? Uh, aku terpaksa berkuda cukup jauh. Di balik dinding bukit itu ada sebuah warung kecil, milik seorang warga desa. Kebetulan sekali warung itu menyediakan makanan. Uh. Aku juga membeli minuman. Kamu doyan minum legen bukan? Uh. Ayo, minumlah. Rasanya segar sekali. Uh, tapi Ayo. apa apa tidak membuat <laughs> mabuk, Tuan? aku kira tidak. Asal jangan terlalu banyak. Ah, iya. Hmm. Ah, benar. Segar sekali rasanya. Uh, ah, Tuhan tidak makan? Oh, aku tadi sudah makan sedikit. Aku tidak terlalu lapar. Kau yang lebih penting. Kau harus makan kembang sore. Ah, iya, iya, Tuhan. Pasti, pasti aku akan makan sampai kenyang. <laughs> Gadis yang baik harus begitu. kembang sore makan dengan lahap. Setelah kenyang dia kembali membaringkan tubuhnya di atas rerumputan. Malam cerah, langit bertaburan bintang, angin semilir. Woro kembang sore melolos selembar kain untuk menyelimuti tubuhnya. Dengan begitu, dia tidak merasa dingin dan bebas dari serangan nyamuk. Gadis itu pun segera terlelap dia tergagap bangun dan merasakan kehangatan menyelimutinya. Dia segera duduk dan melihat api unggun bernyala terang. Sementara laki-laki asing itu duduk sendirian. Sambil sekali waktu melemparkan ranting-ranting kering ke arah api yang sedang bernyala terang. Uh, Tuan? Tuan belum juga tidur? Ah, kita tidak bisa tidur bersama-sama kembang sore. Harus ada yang berjaga-jaga. Kalau begitu, biarlah aku yang berjaga. Hmm? Silakan Tuan tidur. Ah, masa harus begitu kembang sore? Aku tidak ingin menjadi anak kecil lagi di mana ibuku duduk semalaman menjaga tidurku. Sudahlah, jangan merasa tidak enak. Sekarang bukankah tidak ada nyamuk lagi? Iya, karena Tuan menyalakan api unggun. Hmm. Udaranya jadi hangat sekali. Aku sudah tidak membutuhkan kain ini lagi untuk selimut, Tuhan. <laughs> Tapi kau harus istirahat yang cukup kembang sore. Hmm? Kenapa? <laughs> Uh, eh. Mengapa kau tersenyum? Uh, Hah? Untuk siapa senyum itu? Ah, tidak, Tuhan. Aku tersenyum untuk diriku sendiri. Hmm? Aku merasa aneh. Aku belum pernah tidur di alam terbuka seperti ini. Rasa-rasanya aku terbaring di dalam tempurung raksasa. Kalau sudah terbiasa, kau tidak akan merasa aneh lagi kembang sore. Ayo, tidur saja lagi. Biar aku yang berjaga-jaga. Kau butuh rasa nyaman untuk bisa tidur nyenyak. Ah, Tuhan benar-benar sangat baik padaku. Terima kasih Tuhan. sore kembali membaringkan tubuhnya. Dia tidak segera tidur. Suatu saat dia menelengkan kepalanya dan melirik ke arah laki-laki yang baru dikenalnya. Sesaat dia kembali mengagumi laki-laki tersebut. Tubuhnya yang kekar, rambutnya yang sedikit mengombak, dan cara duduknya yang gagah. Angin kembali bertiup semilir Woro Kembang Sore kembali terlelap. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-43 serial Sandiwara Radio Pelangi di atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain Ivan Rose sebagai Woro Kembang Sore, Yoko sebagai Bondan Kejawan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? apa yang akan dialami Woro Kembang Sore bersama laki-laki yang baru dikenalnya, laki-laki yang sudah banyak berjasa padanya. Saudara pendengar, silakan mengikuti kisah selanjutnya dalam seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Di antara semerbak bunga. Listening everywhere, broadcasting anywhere on Harley Radio Show.